Yeah. tayyiban mubarakan fi ala kulli hal min ahwali ahli dhalal wa nusalli wa nusallim ala habibina wa safi'ina wa nuri kulubina muhammadin sayyidina wa maulana muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudui wal asal amma ba'du al Mutaramin para kiai para masayih jajaran pengurus PCINO Taiwan Suriah dan Tanfidiyah yang sangat-sangat saya muliakan kepada para pejabat yang berkenan hadir yang saya hormati Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat duta bangsa yang ada di Taiwan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Umpama niki di dibanter niki sakit buatnya, Mentol, mentol. Bon saja. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan siang hari ini semuanya bisa berkumpul di tempat yang baik, di acara yang baik dan ketemu dengan orang-orang yang baik. Selesai pengajian menghasilkan sesuatu yang baik. Saya punya teori. Orang baik itu paling nyaman kumpul dengan orang yang baik. Orang jelek paling nyaman kumpul dengan orang yang jelek. Maka kalau ada orang yang baik kumpul dengan orang yang jelek pasti tidak nyaman. Ini acaranya baik di tempat yang baik dan Anda mau datang, berarti Anda termasuk orang-orang yang baik. Abi nopo elek? Sae nopo awon? Sae. Awon nopo sae? Sae. Malah kaya budalan jenazah. Kenapa kita perlu mendatangi acara yang baik? Rahasianya sederhana. Anasu yamutuna alama asu. Manusia itu oleh Allah akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Bapak Ibu, saya kasih cerita. Syekhina Al-Maghfurlah Mbah Maimun Zubair. Beliau mempunyai kebiasaan setiap tahun berangkat haji. Anda tahu, Mbah Mun itu haji berapa kali? Mbah Mun itu haji 70 kali. Umur beliau 90 tahun berangkat haji 70 kali. Beliau tidak haji hanya tahun 2018. Di lain itu semuanya berangkat haji. Dan ternyata janji Rasulullah benar. Karena Mbah Mun kebiasaannya ibadah haji, beliau meninggal ketika haji. Nomor satu. Nomor dua, Mbah Mun sangat memuliakan hari Selasa. Sampai pondok pesantren Mbah Mun itu libur pada hari Selasa. Dan ternyata Allah memanggil Mbah Mun pada hari Selasa. Yang ketiga, Mbah Mun mengidolakan Siti Khadijah. Dengan kosidah yang tadi Anda baca. Apa? Apa kosidahnya? Sa'duna fid dunya, fauzuna bil akhirah bi Khadijah al-Kubra wa Fatimah Zahra. Dan ternyata Mbah Mun dimakamkan di satu pemakaman yang sama dengan Siti Khadijah. Artinya apa? Janji Rasulullah benar. Kalau kita mencintai sesuatu, maka kita akan dikumpulkan dengan orang itu. Yusarul mar'u ma'aman ahaba. Seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah di padang masar bersama orang-orang yang dicintainya. Anda datang ke sini cinta dengan Rasulullah, besok di Padang Masar, insya Allah kumpul bareng Rasulullah. Amin. Anda senang sama Kiai, besok di Padang Masar kumpul bareng Kiai. Amin. Walaupun tidak punya keturunan Kiai, tak dongake muga-muga minimal mambu Kiai. Mambu Kiai itu lebih baik daripada Kiai mambu. Makanya kalau Anda merasa tidak orang alim, cintalah dengan orang alim. Kalau Anda merasa tidak soleh, cintailah orang-orang yang soleh. Tapi lah neng alam dunia, senengane mung dangdutan tok. Senengane mung karo ayu ting ting, trio macan, waspadalah. Besok di Padang Masar Anda akan mendapatkan alamat palsu. Paling palsu guane iwak bayek Ayo tak takon, kiai apa ayu ding ding? Kanjeng Nabi apa trio macan? Solawatan apa dangdutan? Pengajian apa dolanan? Pengajian. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Sing seneng dangdutan langsung jawab, asolole. Saya ngiri dengan Mbah Mun. Saya kebetulan orang yang termasuk awal mengetahui beliau sakit. Setengah delapan waktu Indonesia atau setengah empat waktu Arab Saudi. Saya di WA sama asisten pribadi Mbah Mun. Tolong didoakan Mbah Mun kritis. Coba bocah-bocah bancer tengi sermon rapopo, rapu dinding ning dhuwur. Mesake lho. Ora harus di situ. Kayak eh, masaknya cangkeme rondo bengok-bengok ya. Bang apa lo kata ini ya? Lah gitu aja lah gitu aja. bawa apa? Memuliakan janda itu sunnah dari Rasulullah. Lah didelok saka rupane kae rojali. Apa ki rombongan janda liar. Eta rondo jilbabe pink. Lagi kedur mak nutupi mriko. mau. Logo kayak kayak user main ngokop kayak sapi ya rabotnya. Niki selama 15 tahun saya ngaji baru ini meja yang paling antik. Ya. Nyuwun sewu. Lah degan niku biasanya batoknya tipis nopo kandel oke, lah batoknya kandel niki degan nopo kambil oke tak ombe mulai keren menen silet tuh, ini kambil iki Mas Budi kambil iki kambil ya, soal ini Niki rasa dibuka nih. Eh, orang oh, rasa dibuka. Itu dibanting mawon pun. Kamar diunggah rasa dibuka itu biar to panitiane Campil apa tegan? Akhirnya bisa minum kambil rasa tangan. Maka Ibu bapak, mbak-mbak semuanya yang saya hormati Begitu saya dikabari Mbah Mun meninggal Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah mautul alim mautul alam meninggalnya orang alim itu merupakan tanda-tanda matinya alam dunia kalau anda lihat acara Tokso Rossi di Kompas TV saya bilang Inna Allah Ta'ala layak bidul ilma Sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu. Intizaan yang tazi'uhu minal ibad. Mencabut langsung dari hamba-hambanya tidak. Mengambil dari alam dunia langsung tidak. Tetapi bagaimana cara Allah mengambil ilmu dari manusia. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mengambil ilmu dari alam dunia ini dengan cara apa? Memanggil para ulama-ulamanya. Mbah Mun itu paku. Kiai niku lek ana loro, siji paku, loro catut. Sing apik paku napa catut? Paku kuwi ngencengke, catut kuwi mbubrahke. Maka orang kaya Mbah Mun itu pakunya agama, pakunya negara. Sing apik iki paku, Nduk. Makanya rajane Solo jenenge Paku Buwono, bukan catut. Buwono. Ratune Jogja namanya siapa? Paku Alam, bukan Catut Alam. Orang-orang kayak Mbah Mon ini paku dan ternyata diambil oleh Allah. Artinya apa? Kalau bangunan satu demi satu pakunya diambil, itu tanda-tanda bangunan itu akan roboh. Kalau ulama-ulama ini diambil oleh Allah, ini membuktikan bahwa dunia ini sudah tua. Maka begitu Mbah Mun meninggal, saya menangis. Karena Rasulullah mengatakan, Man lam yazal bimautin ulama, fahuwa munafikun. Barang siapa yang tidak menangis, tidak bersedih, karena meninggalnya ulama, berarti orang tersebut munafik. Maka coba ibu-ibu, bapak-bapak, semangatnya Mbah Mun ini dicontoh. Kalau diajak ngaji semangat, diajak on air semangat. Hati-hati. Diajak ngaji aja. Ayo ngaji apa jawabannya? Wis Sesuk kuwi rondo njaluk bojo meneh karo Gusti Allah. Ya Allah, kula jaluk bojo meneh, malaikatin bengok wis tahu. Merongos kowe. Makanya kemudian apa? Semangat ini yang saya ambil. Kalau ngomong capek, saya super capek. Baru dua hari yang lalu saya mendarat dari Aljazair. Penerbangan 18 jam dari Jakarta ke Aljazair. Langsung ke Jawa Timur. Pulang langsung ke Taiwan. Besok mendarat langsung ke Bali. Pertemuan Kiai Nusantara di Bali. Saya diminta menjadi pembicara Islam Nusantara berakidahkan Alusunawa jamaah di Pulau Bali. Tapi saya meyakini, walaupun saya capek, saya tetap ngaji. Tujuannya cuma satu. Karena Allah akan mematikan seseorang sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau saya berangkat ke Taipei, tahu-tahu malaikat Israel datang. Diumumkan, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang, pembawa acara. Ini modar bro ini pembawa acarane delik kita harusnya malu dengan Mbah Mun betapa kemudian Allah melembutkan hati Mbah Mun Mbah Mun itu pak kalau berdoa wakina ada benar jauhkanlah saya dari api neraka sama solawat ketika mahalul kiam mesti Mbah Mun itu menangis karena begitu lembutnya hati beliau. Setiap ya Nabi salam nangis. Nangis. Coba kita enggak. Nangis gara-gara chatting enggak dibales. Ya kan? Begitu seneng karo lanangan dicueki. Akhirnya nulis status Sebastian. Sebatas teman tanpa impian. ini iya. Lorong hatiku. Walau ya tekoi. Jilbabnya biasanya pink. Sing jilbabnya abang insya Allah luwih parah. It, bojoku ya ping dong Kamu jangan buat malu aku dong, Beb. Istri saya itu kalau di panggung malu-malu. Kalau di kamar malu-maluin. ganas matamu ganas saya. Kok jadi dia ganas Itulah alasan kenapa sampai hari ini saya nggak capek, saya nggak lelah untuk blusuan di tempat-tempat yang dianggap tidak lurah. Sehari sebelum saya berangkat ke Aljazair, saya membuka pengajian di klub malam terbesar se-Asia Tenggara di Jakarta. Namanya apa? Kolesium. Mbak-mbak LC-nya itu jumlahnya berapa? 1200. Semuanya berpakaian seksi. Semuanya apa? Macan tutul Manis cantik jalannya mentol-mentol. Semuanya pakaiannya SMS. Sini teh metu sedikit Kalau di sini rata-rata satu lagi. Setengah tua lemu giluk-giluk. sini tinggal sing kacamata malah STMM. Setengah tua meh modar. Saya tahu kenapa dia pakai kacamata hitam. Biar kalau menatapku matanya tidak kelihatan. Rondo, rondo. ngaku nih perawan, bro. Kupingmu, bro. Karena Mereka punya kesempatan yang sama. Cara bangun begini ya Dok. Ya. Pengen melihat kemuliaan manusia itu jangan dilihat ketika masih hidup. Tapi lihatlah ketika sudah mati. Kalau di dunia mulianya seseorang itu bisa kelihatan kalau besok Anda pulang ke rumah bisa dilihat. Kemuliaan seseorang itu bisa dilihat dari tamunya. Maka saya selalu mengatakan mulianya omah yang nono tamu, mulianya tamu yang disukul. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Semakin rumah itu banyak tamunya, berarti rumah tersebut kelihatan kemuliaannya. Rumah nggak pernah ada tamu, berarti tuan rumahnya nggak nyuwun sewu nggak pernah serawong. Tamu nggak disuguh nyelekutis. Makanya disuguh. Duene kambil, ya tamune dikambili. duwene kopi adem ya kopi adem duwene kursi ya mejane kaya kursi duwene tape simbok tape simbok ya disuguhke barokah matamu barokah duwene wedang tamune wedangi Duwene jarang tamune jarang ini. Duwene susu tamune Maka jangan pernah kemudian lelah berbuat baik. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Apapun keadaannya, dimanapun tempatnya, bagaimanapun kondisinya. Karena kita tidak pernah tahu kapan Allah akan memanggil kita. Anda tahu satu hari semalam malaikat Israel mendatangi kita berapa kali? 70 kali. Kalau Israel hari ini datang di Taipei Main Station, tahu-tahu Israel datang. Melihat Anda ketika pengajian, malaikatnya akan teriak, wow. Wow. Malam hari, Anda di kamar, video call sama suami itu ibadah. Maka malaikatnya akan teriak, wow. Pagi harinya ada video call dengan siapa? Suaminya tetangga. Bukan wow, tapi weh. Wong ana wae dia. Kacamata ireng. Saya juga matamu ya. Isu-isu yang status di Facebook sayur terong dicampur pare. Hei, bojone wong piye kabare? Codot, codot. Makanya pesan saya yang pertama hari ini adalah Jangan pernah berhenti. Karena apa? Karena dunianya sudah tua. Bahkan sampai 70 hari setelah meninggalnya ulama. Apa dikatakan Rasulullah? Ida matal alim. Ketika orang alim itu meninggal. Bakat alaihi ahlus samawati wal ard. Menangis, bersedih ahli bumi dan ahli langit. Berapa lama? Sabaina yauman, 70 hari. Makanya kita berduka. Kita contoh apa yang disampaikan oleh Mbah Mun. Mbah Mun ini barat kiai saya sampaikan. Kiai itu modelnya ada dua, Dok. Ada ayam kampung sama ayam broiler. Apa bedanya ayam kampung karo broiler? Bedanya banget ayam kampung itu kakinya kotor. Karena kenapa? Ceker cari makan sendiri. Tidurnya cari tempat sendiri. Gedenya lama ayam kampung. Beda dengan ayam broiler. Ayam broiler itu gedenya cepat. Kakinya bersih. Kenapa? Karena sudah dibuatkan tempat untuk tidurnya. Dia tidak perlu capek-capek kemana-mana. Kenapa? Karena makannya sudah ada yang jatah. Baru dua bulan sudah besar bisa dimakan dagingnya. Ini ayam broiler. Tapi coba Anda lihat. Rasa ayam kampung dengan ayam broiler lebih enak mana? Ayam kampung. Daya tahan ayam kampung sama ayam broiler lebih kuat mana? Ayam kampung. Ayam kampung itu hujan ada bledek der cari makan untuk anak-anaknya. Ayam broiler ada bledek der kaget. Stres mati. Di Indonesia sekarang lagi banyak ustadz model ayam broiler. Baru belajar ngaji sudah ngustad. Baru ngerti agama sedikit sudah memberi fatwa. Dan orang dulu pertama kali melihat ayam broiler itu seneng pak. Mergo ustate ganteng, mergo ustate terkenal, mergo ustadai ayu. Yang dilihat ininya. Makanya banyak kemudian orang ngundang Ustad tidak dilihat ilmunya, tetapi dilihat ketampanannya, dilihat tidak tidak dilihat ilmunya, tapi yang dilihat adalah viralnya, terkenalnya, tapi nggak ada ilmunya. Dan ini bahaya, Pak. Ini ngeri. Tidak tahu apa-apa sudah berani memberikan fatwa. Dan ini yang terjadi di Indonesia. Maka yang terjadi apa? Ngawur. Saya di tag akun Instagram. Mengatakan apa? Lagu padamu negeri ciptaan Kusbini itu musrik. Gara-gara apa? Katanya bertentangan dengan firman Allah, "Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ini yang namanya jaga sembung bawa golok gak nyambung blok. Jaga sembung naik taksi gak nyambung ya akhi. Kan sekarang modelnya begitu, Pak baru ngaji ketemu temannya di jalan assalamualaikum akhi akhi akhi assalamualaikum ukti iya Assalamualaikum ah Waalaikumsalam uh ah uh Umi Umi Iya, Abi. Abi mau kemana? Nimba teletong, ini. Umi tindak di musuh si beras. Abi menaik. Umi cetek geni. Kalau pembantu itu asisten rumah tangga. Kalau bahasa Hongkongnya itu kung yan. Kalau di sini apa? Eh? Apa? BCA? Oh, BCA, babu Cina asli matamu. Welau. Wailau. Karena tahu saya bahasa Taiwan itu cuma satu, cike-cike. <laughs> Bunda, nanti malam kita jige-jige. Ini kan orang ngawur. Menafsirkan ayat dengan kemampuan akalnya sendiri. Ini yang dikatakan Rasulullah man Al Quran biroyi falyatabawa makadahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan kemampuan akalnya sendiri, maka siap-siaplah mengambil tempat duduknya dari api neraka. Maka kawan-kawan, kalau Anda dapat broadcastan isinya soal agama, jangan ditelan mentah-mentah. Tanyakan kepada guru, tanyakan kepada ustadz. Jangan nyawur. Mendingan ngaji alon-alon tapi benar. Apa? Ngaji Dinyanyi. Iso. Gaul. BCA-ne gaul. istilahnya anyar. BCA. Babu Cino asli. Bukan devisa negara, do. Duta bangsa. Jangan mengatakan TKI tapi duta bangsa. Duta bangsa Indonesia untuk Taiwan. Apa pekerjaannya? Wainau. Duta bangsa. Oh, kalian tuh mulia kok. Sing bendina gaweane medsosan, ya wae lau. Sing HP-ne 1 sampai lima, wae lau. Pembantu gaya, wae lau. Sing sebulan gajine 8 juta sampai 10 juta, wae lau. Sing ben bikin delok YouTube, wae lau. Sing gaweane nggodho bojone wong, wae Enggak. Itu wailau di sana. Yang di sini insya Allah. Kamu mana kacamata ini dia? Jadi matamu mau siji. Selalu ala Nabi Muhammad. Aku ngaji alon malam Merkosa daraku sopoh santri sing nakal raiso apa-apa aku ngaji alam alam mergo sadar aku sapa Aku ngaji ulangi sebuah sembunyi pengen banter tak kerja segini lancar bunga jialam alam mergo sadar aku sapa santri sing nakal sapa mung digoleki pas peri Sallu ala Nabi Muhammad Maka hari ini saya akan berbicara soal kemerdekaan Hari ini saya akan berbicara soal kebangsaan Hari ini saya akan berbicara soal Pancasila Kenapa? Karena orang banyak gagal terhadap kemerdekaan. Orang banyak gagal terhadap Pancasila. Dan orang banyak gagal terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ayo ya orang nyambung bagimu negeri kok dianggap musrik. Saja dinyanyi karo wailau. Bagimu negeri Sik salah padamu negeri bisa. Melu melu ayo. Ayo sing badar. Padamu negeri tak takon, sing mau anggap musyrik ki apa? Kok iso mau padake karo ayat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sama sekali gak nyambung. Itu orang ngawur, itu namanya memperkosa ayat. Bukan memperkosa wailau. Wailau kok diperkosa, yang mapan. mau memperkosa. Coba akan kita lihat. Ini kan lagu mengajarkan apa? Cinta negara. Kecintaan yang mendalam terhadap bangsa ini. Apakah nasionalisme itu diajarkan oleh Rasulullah? Diajarkan. Maka ada ustadz, Pak mengatakan begini, kalau mencintai Islam itu ada ajarannya. Mencintai negara katanya tidak ada dalilnya, tidak ada pahalanya. Wong-wong seperti ini biasanya dolane kurang aduh Turune kurang bener. Kancane kurang oke. Okay. Kopine wis adem. Oh musim dingin. Oh, ini ini, ini, wong. Ya. Kenapa? Salah meneng undang undangnya wong ngaji an annadru ila wajil alim bahwa ibadah. Nyawang rene kiai kuwi ibadah. Apa sing mau delok malah bokoh kuwi. Kalau saya ngaji sama mbak-mbak itu, lokalisasi, memandang wajah kiai itu ibadah. Apa jawaban Bapak WTS? Beruntunglah kami ya Allah, melihat saja ibadah. Ndak apa apa Iya. Iya, iya. Ora ora iya. Istri saya itu orangnya santai. nggak pernah marah. nggak pernah marah. But, tapi ngamuk cangkemmu. Istri saya itu rela dimadu kok. Apa? Saya mau dimadu. Sarannya apa bunda? Asalkan apa mau diracun? Negara. Memang bener loh, Pak. Perempuan itu jauh lebih hebat daripada laki-laki. Seorang suami berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tetapi seorang suami tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Kalau atau bu? Kampung. Wong wedok iki kuat. Sampe sing solo gotang tengah wong wedok sing lanang minggir kabeh. Bagaimana mereka tidak kuat kekuatan? Iki iki itu iki itu iki. Gue seneng banget. Beruntunglah saya duduk di sini dia. Di antara para janda yang terhormat. Kuat bang itu. Coba hari ini dari ratusan ribu orang Indonesia yang ada di Taiwan Berapa ratus ribu jumlah perempuan yang mencari nafkah untuk keluarganya di Indonesia. Kuat mereka. Hidup mau! Perempuan itu mas. Tuh. Perempuan itu kekuatannya teruji. Bagaimana tidak? Pabrik susu dua di bawah sendiri. Tangguh. Wong lanang Gowondok lore sambatan karo manuk. Aku bendino fitness sing patok bojoku. Sing mental bojoku. Hai, Beb. Istri saya pesek lah. Tapi saya bangga dengan kepeseannya. Saya bilang sama istri saya, kamu pesek gak usah, gak pede. Kamu pesek harus pede. Ingat, pesek itu adalah mancung yang tertunda. Mula wae lon ya, ya, mangkat toko kampung kini kamu bersyukur. Gaji banyak. Dulu mangkat kondisi desa, alah sepatunya ATP. Awet tekan tuwa. Sandalnya swallow bahasa negara duit duit gue ya penampilannya berubah melu-melu wong Taiwan. <laughs> Teko omah jilbaban negara dicopot kabeh. Lah wong Taiwan sing putih-putih yang gue can see pantas lawakmu yo ngalah. Tungkae mletek-mletek. Kira sama lu melu kok, betul, beda. Lah wong Taiwan mulus-mulus. Isusu panter ini sungguh-sungguh panternya bikin gemeter. Lawakmu STNK setengah tua ning kewer-kewer. Teko majin bapak lo bahasa ning ngene dicopot kabel, Begitu gajian bari gajian eh halo Cin. Halo halo halo. status ning mall ngadem dhisik ah gak edian. Buayane kaya. Ono. Kasenggol didik kan, hmm, cangkemmu piro tak bayar gini lawis serang ra duwe duit alah alah alah kan. Sing diposting ning Facebook mangan nyambel dhewe. Maklum tanggal tua alah alah alah ketok rupamu kayak kota infak. Maka pesannya Mbah Mun itu apa? Orang yang baik itu adalah yang tidak berubah baik di kala senang maupun susah. Jadi sebenarnya kalau susah lagi podo duit duit ra duit duit podo orang yang baik duit duit duit langsung untungnya dikawati. Aku bayangke lek bojoku nganggo kawat cangkeme. Hmm. Nyipok aku entek cangkemku tak Jangan sekali-kali pakai kawat. Contohnya bojoku ratau sambat. Saya kesel kau kaya ngopo aku jaluk mesti dijatah. Ya kan tenang Tapi bojoku pinter, tuh Kalau capek saya minta, bunda saya minta. Aku kesel, Bah. Karmu kepiye? Karmu kepiye? Kulo kesel, prasmanan mawon iki. Piye iki mang buka dhewe tutup dhewe. Oke. Okay. langsung aku mlebu kamar nyanyi tul nak ora nutul ora penak nutul krasa penak sing ditutul dangan sing ada karo bojomu bengi bayangke. Bayang-bayang iki kok piye? Cinta negara, apakah itu diajarkan oleh Rasulullah? Iya. Kanjeng Nabi berulang kali ketika masuk dari kota Mekah ke Madinah, apa yang beliau doakan? Allahumma habib ilainal Madinah. Ya Allah, jadikanlah kepadaku, anugerahkanlah kepadaku mencintai kota Madinah. Kahubina Mekah al asad sebagaimana aku mencintai kota Mekah atau bahkan lebih dari itu ya Allah. Jadi cinta negara itu diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa Rasulullah mencintai Arab? Karena Rasulullah orang Arab. Kenapa kita cinta Indonesia? Karena kita orang Indonesia. Kita tuh nggak cinta, Pak. Bagaimana enggak? Jagung kedining, ning Ponorogo. Begitu gede darahnya apa? Ayam bangkok. Itu ayam Ponorogo bukan ayam bangkok. Rumput tukule ning Tulungagung disebut apa? Rumput Jepang. Itu punya Indonesia. Ngapa kok marani Jepang? Sadar nggak? Sadar nggak? Ada lagi garam Cina. Padahal di mana dia dapatnya? Dari Madura. Kenapa dikatakan garam Cina? Indonesia itu hanya kebagian satu pak, Gedang, Ambon. Jambu gede, kamu bilang apa? Jambu Bangkok. Padahal tukulnya di mana? Indonesia. Ini menipis. Kalau kemudian kita mau sadar, ini banyak orang yang, mohon maaf, ini informasi Pak Jutaan dolar dari Arab masuk ke Indonesia. Untuk apa? Ngobrak-ngabrik ideologinya orang Indonesia. Maka kalau Anda lihat di YouTube, di medsos, orang NO yang paling banyak dibully gara-gara mentang khilafah siapa? Saya. Kenapa? Karena khilafah tidak cocok dengan Indonesia. Saya kasih contoh. Tahun 1936, ini supaya kalian paham. Sekarang yang disasar oleh kelompok-kelompok radikal itu siapa? Perguruan tinggi, kelompok middle high, menengah ke atas, sama teman-teman yang ada di luar negeri termasuk para duta-duta bangsa, termasuk para wain lau. Ini mulai disasar. Wain lau. Wain lau tanpa ciki-ciki. Ceke apa gue? Ini ceke wailau. Bunda Wah ini. Iya. Isane yang mung kuwi Nih mau sakit kan ya. Biasa, lah rondo kita nangkapnya cepat Kamu jomblo ya? Ada yang jomblo di sini? Yang jomblo Indonesia merdeka karena bersatu bukan berdua. Hidup jomblo. Santai wae. Kalau kamu jomblo santai saja kamu bilang sama yang ngolok-ngolok kamu jomblo itu banyak temannya. Buktinya apa? Setiap kali nembak pasti dijawab sorry ya kita temenan saja. Aku jomblo bukan karena aku nggak laku, tapi karena aku mampu menjaga sahwatku. lagi ini gitu aku jomblo bukan karena aku nggak laku tapi memang karena nggak ada yang mau tahun 1936 Muktamar Nahdlatul Ulama di Banjarmasin menyepakati bentuk dari negara Indonesia adalah Darussalam Nation State. Apa itu? Negara kesatuan. Maka kemudian muncullah istilah NKRI. Maka kata Mbah Mun, kalau bangsa Indonesia ini pengen selamat, harus pegang empat pilar kebangsaan. Apa itu PBNU? P-nya apa? Pancasila. B-nya apa? Bineka Tunggal Ika. N-nya apa? NKRI. U-nya Undang-Undang Dasar 1945. PBNU. Lah ini coba. Ben awakmu paham sing dimaksud khilafah ki apa? Betul. Kenapa harus Pancasila? Ideologinya kenapa harus Pancasila? Orang-orang hari ini mengatakan Pancasila sudah tidak cocok, ganti dengan khilafah. Eh, ngon Jangan ngomong Indonesia. Ini mayoritas banyak orang Jawa. Ngomong dari ujung timur Banyuwangi sampai ujung barat Banten. Kira-kira untuk ada berapa bahasa? Masuk Banyuwangi, oseng. Ada yang bisa oseng, Ada orang Banyuwangi? oseng. Nyebrang titik Maduro. Bahasanya sudah beda lagi. Teman-teman saya di Madura itu banyak. Dan mereka tidak pernah menang lomba TTS. Teka-teki silang. Kenapa? Karena kolomnya mesti kurang. Hubungan suami istri menghasilkan empat kolom. A, N-A-K. Anak. Orang Madura kurang. Nak kan nak oh. Orang Madura itu cerdas, pinter. Tapi kalau jadi polisi biasanya gagal. Kenapa nggak bisa berhitung? Kalau orang Surabaya berhitung. Satu, dua. Orang Madura berhitung. To satu. Dura. Teman saya banyak. Dulu di Solo itu ada Habib namanya Habib Anis. Disewani sama orang Madura. Assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam. Pribun kabar ya Beb? Dijawab sama Habib Anies. Apik. Saya tahu pasti Anda orang Madura. Apa jawaban orang ini? Ini Beb Anies betul-betul wali, Dek. Tahu kalau saya orang Madura, Dek. Yang ngerti wong cangkemmu yang ngono kok. Madura. Ke barat lagi ketemu mana? Surabaya. Bahasanya mulai kasar didik. Yang cok. Pertanyaan saya, apakah danco itu pisuan? Bukan. Danco itu dari bahasa danko. Danko itu nama tokoh di Belanda yang diabadikan jadi nama tank. Tanknya kecil, itu dulu masuk di sudut-sudut kota Surabaya. Maka begitu ada tank datang, orang-orang Surabaya langsung bengok, danco, danco, danco. Jadi itu bukan pisuan. Maka kalau ngomong dancok sendiri itu boleh, tapi kalau dia menyusui orang itu nggak boleh kowe diancok itu nggak boleh. Tapi lo ngomong diancok kok. Kalau saya fase, karena saya tahu-tahu ngerti tajwid. Jadi panjang pendeknya pas. Bahkan kalau saya ngomong dancok pakai kol aku bro, Dancok kok. kol aku bro, Gak boleh misi ngomong dancok. Kalau pengajian gak boleh ngomong dancok. Orang pantas pengajian kok ngomong dancok. Iki contoh sambung. Kau barat lagi ketemu mana? Solo Jogja. Wongnya halus kaya Gus Miftah. Nah, ora ngerti. Bojo ki lak bodho sungkem nangis-nangis. Abah tolong ngaturakan sugeng riyati mbok menawi kala gadah kelepatan saking mas saking ucapan salah saking tindakan dok kaulo balu sak cawa lemas sak cawa godhong sak kayu sak coklat Kula nyuwun agung isih samudra sami abah. Nangis nangis. Ketika nangis saya tanya, "Kenapa kamu nangis kan dosa?" Mboten mbah. Lah apa nangis sikil kula kepidak nangis Bojoku kok kepidak udan. Alhamdulillah. Sing udanan muga-muga dadi tolak balak panase geni neraka. Sing lungguh ning burike mesti little body, sing tiga tel kelebon Kalau saya pas pengajian di tangan mesti hujan ya. Berkah hmm. ya. Moga-moga sing udan rangyup tak dongake. Kelebus. Jangan bilang dulu nanti kita akan melihat ada dua orang yang memualaf hari ini. Hmm. Apa bahkan tiga orang. Untuk pakai ijazah ben ngomu mandi. Amin. Tak teruskan dulu Pak yang ini sebelum break di tengah. Ke barat lagi. Ini loh, kenapa harus Pancasila? Kenapa nggak boleh hilafah? Ke barat lagi, ketemu Banyumasan, Kebumen, Purwokerto, Cilacap. Ada? Ngap bahasanya apa? Blekutuk, blekutuk, blekutuk. Bedanya dengan bahasa Jawa apa? Kalau orang Jawa O, oh, orang apa? A. Sego jadi sega. Konco jadi kanca. Boto jadi tapi Rano ono kantal ora Good job, ya saya ajak selawatan ya tapi ya. Mau nggak selawatan korban janji? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa fiyatil adab biha wa nuril absari wa Allahumma salli Muhammadin dibin kuno wa dawaiha wa fiatil adam wa wa nuril الآثر kowe lunga nalikane atan kae malah mapan turu sakarepmu dewe nuruti hawa nafsumu Engkau lupakan Tuhanmu Mengejar dunia Lupa akhiratmu oh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin dibin kulub wa dawaihan وافية الأبدان وسفائها kurang bater, Allahumma salli ala Muhammadin tibin kulub wa dawaiha wafiatil abdan wasifaiha wa nuril absari tanpa sebab koe lunga ninggal salat kamongko salat tanda syukur nikmat urip ora suwe ibarat kaya mampir ngombe dunia sementara akhirat selawase ho ah. Allahumma العطر وديائها صلوا على النبي محمad Mereka kalau terus ke kan saya kasih mualah kita begini. Kita hari ini mau menyaksikan ada tiga orang yang alhamdulillah berkenan untuk membaca dua kalimat syahadat. Tepuk tangan untuk saudara-saudara kita. Saya informasikan Alhamdulillah setelah masuk Islamnya Mas Jadi itu Hampir setiap hari saya memasukkan orang ke dalam agama Islam Setiap hari saya menuntun orang bersahadat eh, Besok rutinan di pondok tanggal 24 Agustus Ada yang daftar 9 orang Termasuk dari Iran Termasuk dari Malaysia dan lain-lain Alhamdulillah Ayo, gue kapan tak kafir lagi? Ayo. Satu lagi mana? Belum, belum. Ya sini, ya sini, sini, sini. Yang orang Filipin. Ibu ini udah. Yang dari Filipin mana? Belum. Ayo dari Filipina mana? Dari Filipina mana? Agak sini, agak sini, Mbak, agak sini. Cek. Halo. Halo. Yang dari Filipina. Ayo dari Filipina mana? Filipina perempuan. Banyak yang di belakang, monggo. Yang dari Filipina. Oh, iya. Eh dari Filipina mana? Filipina. Ya, yang dari Filipina perempuan satu. Terus kita saksikan kita akan kembali mendapatkan teman baru. Ini ini sini sini. Dua orang ini ya. Ya ini yang satu sana. Yang pilihin perempuan. Nah, ini pilihin perempuan. Ya sini ya sini sini. Yang laki-laki masnya tadi ya masnya. Oh udah. Masnya dua. Masnya dua. Satu. Yang Filipin laki-laki, yang laki-laki untuk Filipin. Mohon jamaah duduk G yang di belakang kan ya? Kalau bisa duduk. Masih ada lagi? Satu lagi. Ya sambil nunggu. Saban malam Jumat Aliku 中间漏洞，我将。 dari kasih dunia satu yang satu itu Filipin yang perempuan banyak dari mana Filipin oh nggak bisa bahasa Indonesia Bukan can speak English licem suwe licem suwe oh malah licem suwe licem suwe leng tembong Uh, eh, ini dari Oh Blitar. Mic-nya menjebak, minta mic-nya. Coba kenalan dulu yang dari Blitar namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Lili. Siapa namanya? Lili. Lili. Lili siapa? Hah? Lili Sujarwo. Oh Sujarwo. Asli dari Blitar agamanya dulu apa? Aduh, Lah, ngene terus kesel aku ndak. Enggak apa-apa, enggak apa. Gua sama dulu. Salone dorong sampean yo, ya, aku tak lesetan. Agamanya dulu apa, Pak? Terus? Jadi orang aja, Bang. Oh, dulu sempat jadi orang Kristen. Kristen apa Katolik? Oke, oh, Kaji. Gereja Kristen Jawa. Oh. Hmm. Selama di sini uh, ibadahnya seperti orang Kristen? Oh, udah. Masuk Islam dengan kerelaan, gak ada yang maksa? Sukarela, ikhlas. Uh, yeah. Iya. You from Philippines. Uh, tell me your name, your relations, and your husband. Ayo. What is your name? Ruwena. Only Ruwelu? Eh, Ruwena. You are from Philippines. Uh, where? Manila? Yes. What is your religion? Catholic. Catholic. Yes. Catholic active? Catholic. Catholic. Catholic. Roman Catholic. And your husband? Yeah. yeah. Eh? Oh. Opo iki? Nek kowe ngono hilang aku jadi. You believe in Islam? Yes. You want to say syahadat with me? Yes. Yes. Yes, kata, kata. You can say to your husband, I love you, and you love me, and you love love lopan. Yeah. Aku ngempet muiyah aku. Ya, kok malah ngempet muiyah sih ngopo to, saya itu tahu arti sahadat dalam bahasa Inggris, tapi saya khawatir salah. Uh, gimana ya terjemahkan ini dia? Pakai bahasa Mandarin saja ya. Pak, Pak, saya minta nanti terjemahkan pakai bahasa Mandarin saja. You you can uh, Mandarin language? Oh yes, aneh. Terjemahnya sih iki bahasa Mandarin. Iki dhisik. Mbak, mbak siapa? Mbak siapa yang bisa? Yang Mandarinnya bagus siapa? Nah, saya bersaksi bahwa tidak Tuhan kecuali Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Bisa? Mandarin. Nanti nonton kok ngomong sama saya. Namanya aku Mandarin. Oh, ya, ya kamu yang dulu. Baca syahadatnya bareng-bareng. Oh, weekend eh orang orang ora yang kau engko yang kau nerjemahke sahadatnya with me you can say sahadat with me ya together with us oke okay? ya terima kasih Tolong yang lain disaksikan, gini. Ini beruntung banget dengan bisa menyaksikan orang yang masuk Islam. Karena apa? Kita akan menyaksikan begitu mereka berdoa membaca sahadat itu seperti bayi. Dosanya kemarin diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian menjadi saksinya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Yang dari Indonesia. Saya bersaksi. Saya bersaksi bahwa, bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali, Allah. kecuali Allah. Dan saya bersaksi, Dan saya bersaksi bahwa Muhammad, bahwa Muhammad adalah, adalah utusan, Allah. utusan Allah. Coba yang dari Mandarin. Ya, kamu kamu untuk tembaknya. Ayo. Nah, dari mana? Nah, bisa bahasa Inggris sendiri. Itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris. You can? translate this syahadat to English language? And you know? I can recite the syahadat. You can? Translate to English language, please. Ashhadu an la ashhadu an la illa ilaha wa ashhadu ashhadu an la ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah you translate it to English language. It's translate to reading. Oh, no, no, no reading English. Translate to English language. From Arabic to English language. You can? To Mandarin, Mandarin, Mandarin. From Arabic to English language. From Arabic to English, you can? How? Ah, sini, Mandarin, Mandarin. Gue mendah gila. Ayo, ayo. Gue Mandarin aja gue Mandarin. Ayo. Ayo. Eh sing iso Mandarin sapa sing iso Mandarin? Ya coba ayo itu yuk dah. Alas. Ah, yes iya, iya. Ayo ya, wis. Wayahi wayahi. Oh, alam gula terjemahan, kaya suwe banget, bagus lah. Siapa yang bisa? Eh, mbak, mbak, mbak. mbak mbak mbak, mbak. mbak mbak, mbak, mbak mbak. mbak mbak mbak mbak mbak mbak mbak Mbak, mbak mbak. mbak mbak Mbak, mbak mbak mbak mbak mbak mbak mbak mbak Saya mbak dulu, saya mbak dulu. mbak eh, mbak Coba. Saya setelah ini baru kamu ya. Yo, ashadu. An. La ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. I believe. I believe. No God. Eh, tambah satu kata-kata saja. I believe. I believe that no God, that no God, that Allah Subhanahu wa Taala, that That Allah Subhanahu wa Taala. That Allah. Subhanallah. Wa ta'ala. Terus. And I believe. And I believe. No prophet. No prophet. Oh of uh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bahasa Inggrisnya yang pasal begini, I believe, I believe uh, Allah I believe Allah eh salah I believe eh no no I believe no God, I no God. I believe no God without Allah without Allah kecuali Allah and I believe and I believe that Muhammad that Muhammad is prophet is prophet Rasulullah Rasulullah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu lagi. Oh, belum ya. Kamu kamu bahasanya apa? Sunda? Oh, Jawa. Namanya siapa? Ya, saya mikir kamu nih. Alhamdulillah hari ini tidak hanya hujan angin, eh, hujan air tapi juga hujan hidayah. Alhamdulillah. What is your name? Eh, Jawa, Jawa, Jawa. Jenengmu sama Brianto. Oh, Brianto. Wah, oh, Briane api Brian. tahu ada waduh ngedrop aku. Brianto. Asli di mana Mas Brian? Dari Salatiga. Dari Salatiga. Yo salah keluar di 10 yo. Salatiga. Agamanya kemarin apa? Buddha. Buddha. Amin Abah, Amin Abah itu ya. Nah, sekarang uh, yakin masuk Islam? Hakul yakin, hakul yakin. Kita kita aja mas orang dasi nyedak mikir mikir nyedak nyedak cangkemin ya nggak ada yang maksa ya ditirukan Gus Miftah ashadu ashadu an, an. la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadan, Muhammadan. Rasulullah saya bersaksi, bahwa tidak ada Tuhan, kecuali, Allah. Dan saya bersaksi, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doakan mereka bertiga bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nawwir qulubahum binuril iman. Allahumma nawwir qulubahum binuril islam. Allahumma nawwir qulubahum binuril isan. Allahumma nawwir qulubahum binuri Muhammad. Allahumma nawwir qulubahum binuri hidayatika. Kama nawartal ardo binuri samsika. Abadan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalian bertiga hari ini lebih suci daripada saya. Lebih suci daripada kita semua. Kenapa? Karena mulai hari ini dosa-dosa yang kemarin semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tolong doakan saya ya. Mbak, tolong doakan saya. Karena doamu hari ini yang paling suci diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda janda-janda ini dosanya banyak banget. Hmm? Hah? Masya Allah. Anda dapat hadiah umroh dari beliau. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Luar biasa. Dari dari mana mas? Dari kami Rumah. Dari kami Rumah umroh untuk Mbak bisa diambil kapan saja. Insya Allah biar uh, Mbak siapa namanya? Karena pakai kamis rumah buatan saya. Oh, ya, mudah-mudahan, mudah-mudahan ya bisa bertamu ke rumah Allah. Amin. Ya, amin, amin ya amin. Ya. Nih. Ya, sebelum saya lanjutkan panitia mau ada kota infak, silakan siap-siap. Sudah? Sudah. Oh, sudah siap. Sudah apa belum? Oh yang pagi, sekarang mau lagi nggak? Bawa uang nggak? Enggak. Saya minta lagunya Mbah Mun. Satu nabi dunia, fauzu nabi

Saro

jomblo dan itu bojo Terus ke, Tegal Jenguan halo lanjut pas udan dungo di akhir pengajian insya Allah kabeh mandi. Amin. Ke barat lagi ketemu Sunda, ke barat lagi ketemu Jakarta, Inilah yang membedakan Indonesia dengan negara yang lainnya. Kalau negara Eropa itu, mohon maaf, Eropa itu bangsanya satu, namanya Eropa. Berdiri banyak di atas negara. Ono Prancis, Inggris, Belgia, Portugal, Spanyol. Apa nduk? Bangsanya satu, negaranya banyak. Indonesia itu sebaliknya bangsanya banyak, berdiri di atas satu negara, namanya Indonesia. Dan yang bisa menyatukan ini hanya ideologi Pancasila. Ayo, diwoco Pancasila bareng-bareng. Aku sopo saya pengen mimpin. Aku. Ayo Wani. Berani mimpin Pancasila? Pakai duit rong atau sewu mau rawani saiki ngaco pinjamiknya saya pengen ngajari nasionalisme kepada anak-anak BNI kepada anak-anak duta bangsa mana miknya ini sini sini yang berani maju Pancasila orang atas ibu Oh, Sing paling tua. Oh, ini sing tua, ini sing tua, ini sing tua. Ayo. Ayo Mbak, STNK, setengah tua nang kamar kalian. Semuanya ditirukan. Kalau kamu cinta dengan Indonesia, semuanya harus paham Pancasila. Selalu ala Nabi Muhammad. Ayo Mbak berdiri, berdiri, berdiri. Ya semuanya, jangan berdiri dulu. Oh banjir. Ayo ayo. Hadap sana mbak. Ayo diterukan. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Pakai duit, pakai duit. Sampai saya. Bojoku kok apa? Mas aku menafkahi orang lain. Apa? Alah alah cangkeme rondo, rondo. Ono tangis kelayung-layung Tangis rombo Hati nebino Nangis sabeng-beng Turu dewi Romo sing ancani Ditumpai arang-arang Rombo-rombo Karena setelah zaman Khulafaur Rasidin terbukti khilafah itu gagal, maka khilafah tidak boleh masuk ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Hidup mati tetap pancang. Seluruh Nabi Muhammad. Makanya kalau ada orang bawa-bawa khilafah ditolak karena tidak cocok dengan karakteristik bangsa Indonesia. Yaudah yuk. Semuanya berdiri nyanyi sholawat khas Robi kemudian berdoa. Kasihan yang banjir di sini. Ayo berdiri semuanya. Selalu ala Nabi. Apa boleh ini? Mabrur, mabrur, mabrur. kasih. Saya itu lantainya tanggal 5 Agustus. Sekarang tanggal 17, 18. Dan gak apa-apa, terima kasih kejutannya, terima kasih kuenya. Mudah-mudahan semuanya berkah Semuanya solawat hasbi robi jalallah. Kita berdoa mudah-mudahan senantiasa kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangsa kita senantiasa menjadi bangsa yang agung. Bangsa kita menjadi bangsa yang damai. Bangsa kita menjadi bangsa yang rukun. Menjadi tentang ibadah warabun khabur. Dan semua doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salam ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Hasbi Rabbi. Jalan. anugerahmu ya Allah Perkenankanlah kami hamba-hambamu yang hadir di tempat ini ya Allah Yang demi Allah kehadiran kami karena kami mencintaimu ya Allah Yang demi Allah kehadiran kami karena kami mencintai Rasulmu ya Allah Perkenankanlah kami hamba-hambamu ya Allah Mengadakan kedua tangan kami ya Allah mengusulkan hati dan pikiran kami ya Allah Untuk senantiasa bermunajat kepadamu ya Allah Ya Allah ya Rob, begitu banyak anugerah karunia rizki yang kau berikan kepada hamba-hambamu ya Allah. Kesehatan yang tidak pernah kami perhatikan, Engkau berikan dengan begitu luar biasanya ya Allah. Kenikmatan yang begitu luar biasa, setiap hari kau berikan kepada kami ya Allah. Dengan badan kami yang sehat, badan kami yang kuat, sehingga kami masih bisa bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarga kami ya Allah. Semua kebaikan-kebaikanmu itu ya Allah Kami balas dengan perbuatan dosa Semua anugerahmu ya Allah Kami balas dengan perbuatan salah dan khilaf Semua kebaikanmu ya Allah Kami balas dengan kemaksiatan Semua kebaikanmu ya Allah Kami balas dengan kemungkaran Ya Allah ya Rabb Tak pantas kiranya kami ya Allah Mengharap ampunanmu ya Allah Tapi kami hamba-hambamu ya Allah meyakini sebesar apapun dosa yang kami lakukan ya Allah pintu maafmu lebih besar daripada dosa-dosa kami bisa jadi dosa kami sebesar kapal ya Allah namun maghfirahmu lebih besar daripada lautan ya Allah untuk itu ya Allah di tengah-tengah turunnya air hujan ini ya Allah yang merupakan waktu mustajabah untuk kami berdoa ya Allah kami memohon kepadamu ya Allah ampuni dosa kami ya Allah ampuni kesalahan kami ya Allah Ampuni kesilapan kami ya Allah Ampuni kemaksiatan kami ya Allah Ampuni kemungkaran kami ya Allah Ya Allah ya Rabb Kami semua yang hadir ini ya Allah Tak pantas kiranya masuk ke dalam surgamu ya Allah Namun sungguh ya Allah Kami tak mampu ketika harus masuk ke dalam nerakamu ya Allah Untuk itu ya Allah Kami mohon rahman dan rahimmu ya Allah kami memohon ampunanmu ya Allah Atas semua dosa yang kami lakukan ya Allah baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rob. Terbayang di benak kami, ya Allah. Perjuangan orang tua kami membesarkan kami, ya Allah. Wabil khusus, ya Allah, terbayang di benak kami, ya Allah. Bagaimana kemudian ibu kami mempertaruhkan nyawanya demi kelahiran kami, ya Allah. Begitu besarnya jasa orang tua kami, ya Allah sehingga Sayyidina Ali ketika ditanya, bagaimana seorang anak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya? Apa jawaban Sayyidina Ali? Ya Allah, Sayyidina Ali mengatakan, ketika seorang anak berbuat kebaikan 24 jam kepada orang tuanya, seumur hidup dalam hidupnya, tidak mampu membalas jasa baik kedua orang tuanya. Ya Allah, ya Allah, banyak di antara kami yang datang di tempat ini ya Allah Atas nama membahagiakan orang tua kami Atas nama kebahagiaan orang tua bapak dan ibu kami Namun begitu kami sampai di tempat ini ya Allah Banyak di antara kami yang melupakan orang tua kami ya Allah Ketika kamu belajar ke Taiwan, ya Allah, banyak di antara orang tua kami yang menggadaikan sertifikat tanahnya, ya Allah, menggadaikan ya. rumahnya, ya Allah, menggadaikan tanahnya, ya Allah, menggadaikan sawahnya, ya Allah, supaya kami bisa berangkat ke negeri ini untuk mencari nafkah bagi mereka, ya Allah. Tapi ketika kami sudah berada di sini ya Allah, Engkau berikan banyak kenikmatan kepada kami, Engkau berikan uang kepada kami, Engkau berikan rezeki kepada kami, tapi kami durhaka kepada orang tua kami ya Allah. Begitu banyak di antara kami yang melupakan kedua orang tua kami ya Allah. Mereka sakit kami tidak bisa merawatnya ya Allah. Mereka berusaha membesarkan kami tanpa kami bisa membalasnya ya Allah. Mereka berjuang demi kami tapi semua itu tidak pernah kami hiraukan ya Allah. Bahkan ada di antara orang tua kami hari ini berada ada di rumah sakit ya Allah Namun kami tidak bisa menemaninya ya Allah Barangkali ada di antara orang tua kami ya Allah Hari ini yang berjuang untuk hidupnya ya Allah Tapi kami tidak bisa berbagi kepada mereka ya Allah Atau bahkan barangkali ya Allah Hari ini ada di antara orang tua kami yang kau panggil ya Allah Sementara kami belum menemaninya ya Allah Ya Allah ya Allah jadikan kami anak-anak yang berhak ya Allah Ya Allah ya Allah bisa pengorbanan orang tua kamu. Namun kamu belum bisa membalas. Mas, mas, Bantar, mas Bantar, pingsan, pingsan. Pingsan, pingsan, ya Allah. Begitu tak kaburnya hati kami, ya Allah. Kami terbuai dengan kenikmatan duniawi, ya Allah. Sehingga kami membahagiakan mereka, kami lupakan, ya Allah. Ya Allah. Untuk itu, ya Allah. Hari ini, ya Allah, kami memasuki padamu, ya Allah. Ampuni dosa bapak ibu kami ya Allah. Ampuni kesalahan orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa bapak ibu kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Jadikanlah kami anak yang berbakti sehingga kami mampu membahagiakan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rob, berikan kesempatan kepada kami ya Allah sehingga kami masih mampu menatap wajah keriput orang tua kami ya Allah. Sehingga kami di masa tua nanti ya Allah masih bisa membahagiakan orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rob, kami mohon kepadamu ya Allah. Panjangkanlah umur kedua orang tua kami ya Allah. Panjangkanlah umur bapak kami ya Allah. Panjangkanlah umur kami ya Allah. Rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb Jangan pernah engkau berikan ujian kepada kami ya Allah Ketika kami jauh dari bapak ibu kami ya Allah Kami mendengar kabar dari Indonesia ya Allah Bahwa orang tua kami telah engkau panggil ya Allah Bahwa orang tua kami telah meninggal ya Allah Bahwa orang tua kami telah menghadapmu ya Allah Berikan ya kepada kami kesempatan untuk berabdi kepada mereka ya Allah Berikan kepada kami kesempatan untuk berbakti kepada mereka ya Allah Berahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, tak pantas kiranya mulut kami memohon terlalu banyak kepadamu ya Allah. Karena begitu banyak dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Tapi ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Jadikan mulut ini mulut yang pandai beristighfar, mulut yang senantiasa memanggil namamu ya Allah, mulut yang senantiasa menyebut asmamu ya Allah. Rahmatika ya arhamar rahimin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni segala kemunafikan kami ya Allah. Ampuni segala kefasikan kami ya Allah. Berahmat kaya Alhamdulillah Ampuni pula dosa pada pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Tunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang kau cintai. Bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai. Jadikanlah anak bangsa Indonesia kami ya Allah Walaupun kami berbeda-beda secara suku, walaupun kami berbeda-beda secara ras, walaupun kami berbeda-beda secara agama, tidak menjadikan negara kami terpecah belah ya Allah. Jadikanlah bangsa kami bangsa yang bersatu ya Allah. Jadikanlah bangsa kami bangsa yang rukun ya Allah. Jadikanlah bangsa kami bangsa yang akur ya Allah. Walaupun ada perbedaan agama di antara kami ya Allah. Walaupun ada perbedaan suku di antara kami ya Allah. Walaupun kami beda golongan ya Allah. Walaupun kami berbeda secara politik ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah. Jangan jadikan bangsa kami tercerai berat ya Allah. Jangan jadikan menjadikan bangsa kami terpecah belah, ya Allah di usia bangsa kami yang ke-74 tahun ini ya Allah anugerahkanlah segala rahman dan rahimmu Lindungilah bangsa kami ya Allah Anugerahkanlah segala rahmatmu ya Allah Berikanlah segala ridhamu ya Allah Sehingga menjadi bangsa yang maju Sehingga menjadi bangsa yang beradab Sehingga menjadi bangsa yang berkemajuan ya Allah Yang mempunyai sumber daya manusia yang bisa diandalkan ya Allah berahmatika ya Arhamar Rahimin Sudahilah di antara kami perbedaan-perbedaan itu ya Allah Kami harusnya malu dengan para pahlawan-pahlawan kami ya Allah Yang telah mengorbankan nyawanya Yang telah mengorbankan jiwanya ada demi kemerdekaan bangsa ini ya Allah. Namun kami anak bangsa belum bisa mengisi kemerdekaan ini dengan arah yang baik ya Allah. Ya Allah ya Rabb satukanlah bangsa kami ya Allah satukanlah semua di antara kami ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya Rob siapapun yang hadir di antara kami ya Allah datang dalam keadaan sakit Engkau ambil segala penyakitnya ya Allah Engkau angkat segala penyakitnya ya Allah Engkau sembuhkanlah engkau sembuhkan kami seperti sedia kala ya Allah Siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah Mempunyai hajat Engkau kabulkan hajat-hajat kami ya Allah Siapapun yang datang dari tempat ini ya Allah Mempunyai permintaan Apapun itu ya Allah Selama baik bagimu Kabulkan permintaan kami ya Allah Siapapun yang datang di tempat ini ya Allah dengan hati yang susah. Sekembalinya dari tempat ini kau bahagiakan ya Allah. Siapapun yang datang ya Allah dengan keluarga yang bubrah, engkau jadikan keluarga kami keluarga yang menyenangkan ya Allah. Ya Allah ya Rob, siapapun yang datang kesulitan ekonominya ya Allah, sekembalinya dari tempat ini engkau angkat dan berikan kebaikan di ekonominya ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Berikan kepada kami ya Allah kebaikan di dunia ini ya Allah dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami ya Allah kebaikan gelar di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur. Jauhkanlah kami dari siksa neraka. Jauhkanlah kami dari siksa di padang masar. Berahmatika ya arhamar rahimin dan jadikan akhir hidup kami khusnul khatimah. Dan satu saat nanti ya Allah ketika engkau berkenan memanggil kami ya Allah jadikan akhir kalimat yang keluar dari mulut kami ya Allah biqauli la ilaha bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Fatihah yang pertama untuk Mbah Maimun Zubair Al-Fatihah Al-Fatihah kedua untuk negara kesatuan Republik Indonesia Al-Fatihah Al-Fatihah ketika untuk kita semuanya pasti akan karena butuh ia karena stain diulangi sebelas kali Ala hadinya wa ala niyatin sholihah

Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal من المنب عليهم غير المنقوب عليهم ولا Dari yakinku teguh akan kau واتوب إليك والحمد لله رب العالمين والله الموافق الى اقوام الطارق والعفو منكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا كثيرا جزاكم الله احسن الجزاء كانك بسم الله Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam semangat berjuang, berjuang demi keluarga, berjuang demi agama, nusa, dan bangsa, serta menumbuhkan rasa kasih sayang kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami yang telah membawakan acara dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banser tolong siapkan. Banser siapkan jalan kami Gus Miftah. G. G. Tolong. Tolong, tolong, tolong. Banser bikin pagar betis untuk tempat bisnisnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yeah.